علي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين أمين يا رب العالمين sahabat sahabat KSNS kecerdasan, spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Sahabat KSNS. Kita akan berlanjut kisah kita saat ini tentang salah seorang bintang utamanya dalam kisah ini adalah beliau Ikrimah. Ikrimah. Ikrimah ibn Abi Jahal. Putranya Abu Jahal radhiyallahu taala anhu. Memang dia putranya Abu Jahal. Tapi dia prajurit prajuritnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hidayah bisa saja datang kepada orang yang tidak diduga mendapatkan hidayah tersebut. Karena Allah berkehendak Pasti hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat KSNS, kita kenal dulu namanya adalah Ikrimah. Pakai ain, kaf, ra, mim, tak marbutah. Ikrimah, bukan ikrimah tapi Ikrimah. Pakai ain. Ikrimah ibn Amr ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضار ابن نزار ابن Ma'ad ibn Adnan. Jadi nasabnya Ikrimah bin Abi Jahal ini ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bin Murrah. Di bin Murrah ketemunya ya Murrah bin Ka'ab. Nah, sahabat KSNS terkadang ada beberapa orang saya lihat salah menyampaikan, mungkin lupa atau salah ngomong kali ya. Dibilangnya Abu Jahal itu pamannya Nabi Muhammad. Tidak betul. Lain. Yang pamannya Nabi Muhammad tuh yang yang kafir itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan pamannya Nabi, bukan. Bukan. Bukan pamannya Nabi, justru Abu Jahal itu kalau keponakan yang jadi orang besar dari kaum muslimin itu Umar bin Khattab. Abu Jahal itu saudaranya ibunya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau ke Nabi nggak nyambung. Ke Nabi nyambungnya di bin Murrah, jauh. Murrah bin Kaab jauh sama Nabi ketemunya sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Abu Lahab nah itu saudara ayahnya Nabi. Kalau Abu Jahal dan pamannya Nabi. Saya pernah berapa kali dapetin penceramah itu ngomong pamannya Nabi Muhammad Abu Jahal gini, Nah, itu. Enggak, enggak betul. Abu Jahal bukan pamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lain ya, nasabnya aja ketemunya jauh di bin Murrah bin Ka'ab. Jauh. Sahabat SNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah putranya Amr bin Hisham. Banyak orang tidak tidak tidak mengenal nama asli Abu Jahal. Karena Abu Jahal adalah salah satu julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad terhadapnya karena dia sudah tahu kebenaran tapi menolak bahkan menentang kebenaran tersebut. Sehingga Nabi SAW menjulukinya Abu Jahal. Apabila seseorang mendapatkan julukan dari Rasulullah, maka nama aslinya akan tertutup. Na'udzubillahi min Abu Jahal. Jadi orang-orang yang menentang ajaran Nabi saw sudah tahu kebenaran, menentang, yaitu Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Dari suku Bani Makhzum. Quraisy itu Quraisy suku besar. Ada suku-sukunya ada Bani Abdi Manaf, ada suku Bani Hashim. Bani Hashim dari kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab. Ya kan? Nah, sahabat ke SNS, kalau Rasulullah bisa disebut dari Bani Hashim. Dan bisa disebut dari Bani Abdi Manaf, atasnya lagi. Nah, kalau si Abu Jahal ini sukunya Bani Makhzum karena kakek mereka ada yang bernama Makhzum. Kalau Rasulullah kakeknya ada yang bernama Hashim jadi disebut Bani Hashim. Naam. Sahabat KSNS sopo sing dak kenal Abu Jahal. Maksudnya saha eta nu ente nyaho Abu Jahal <laughs> Abu Jahal iya kawana jurik <laughs> tahu nggak <laughs> iya Abu Jahal iya temen nak jurik iya Abu Jahal Abu Jahal ini temennya setan sekutunya setan bagaimana dia saking kesetanannya dia bukan lagi mencegah dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi dia berusaha menghasut orang-orang Mekah untuk membunuh Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamu alaihi wa Ingat kan waktu yang kejadian Rasul pengen hijrah? Abu Jahal ngumpulin di Darun Nadwa musyawarah untuk mencapai mufakat kezoliman dia kumpulin sesepuh-sesepuh bangsa Quraisy yang kafir. Ada juga Quraisy yang muslim saat itu ikut dengan Nabi, tapi ini yang kafir-kafirnya. Tapi suku Bani Abdi Manaf, Bani Hashim tidak dipanggil. Abu Lahab nggak dipanggil. Akhirnya waktu kumpul, iblis aja bilang, kata iblis ini harus dibunuh Muhammad. Kan iblis waktu itu kan pakai pakai gaya orang tua datang kerapatnya. Gimana cara bunuhnya? Iblis nggak ada ide. Cara bunuh Nabi, iblis nggak punya ide. Abu Jahal punya ide. Kata Abu Jahal, kita kumpulin semua pemuda dari setiap suku. Bunuh Muhammad. Jadi darah Muhammad ada di setiap suku bangsa Arab. Sehingga Banu Hashim tidak bisa memerangi kita semua. Yang ada bayar denda aja. Kata Iblis, canggih ente katanya. Aneh aja nggak punya usul kayak begitu. Berarti Abu Jahal lebih dari iblis. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap cinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Jadi Ikrimah bin Amr bin Hisham. Amr ini Abu Jahal. Ya. Kemudian kalau nama ibunya Ummuhu ibunya siapa? Ibunya Ikrimah namanya Ummu Mujalid Namanya siapa? Ummu Mujalid bin min Bani Hilal. Termasuk Quraisy juga ibunya. Zauzatuhu istrinya Ikrimah namanya siapa? Ummu Hakim bintul Haris bin Hisham. Ummul Hakim bintul Haris bin Hisham. Haris ini adik kakak sama Amr bin Hisham. Jadi Ikrimah menikah dengan Ummu Hakim itu nikah sepupu misanan. Dalam Islam sampai sekarang juga nikah sepupu itu boleh sah selama tidak ada kaitan saudara sesusu. Ya. Kenapa saya sampaikan begini? Karena dulu pernah ada orang mau nikah misalnya, katanya dibilang nggak sah. Sah, sah. Sepupu, bapaknya sama bapaknya ada kakak, anak sama anak nikah, sah secara Islam ya. Jangan pernah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Itu nanti jatuhnya kita naudzubillahimin min Kemudian sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi istrinya si Ikrimah ini keponakannya Abu Jahal. Wa ummaha Fatimah bintul Walid dan ibunya Ummu Hakim, mertuanya Ikrimah, ibunya istrinya Ikrimah, itu namanya Fatimah bintul Walid, yaitu yaitu saudarinya Khalid ibn Walid radhiyallahu an Khalid bin Walid sahabat Nabi Saifullah al-Maslul yang dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat KSNS, Khalid bin Walid itu ada kedekatan kuat dengan Ikrimah. Kalau Anda pernah menyaksikan film Umar, film Umar bin Khattab yang pernah disayangkan di MNC TV. Subhanallah, dengan anugerah Allah yang menjadi rating nomor satu di jamnya, itu pada saat itu Anda kalau menyaksikan sepertinya ada kedekatan terus antara Ikrimah dengan Khalid bin Walid. Ternyata sahabat, Khalid bin Walid itu paman istrinya Ikrimah, makanya dekat banget. Paham nggak? Istrinya Ikrimah namanya Ummu Hakim itu keponakannya Khalid bin Walid, makanya Khalid sama Ikrimah dekat betul sahabat. Seperti mertua begitu, ya. Karena paman istrinya. Ibu istrinya, saudarinya Khalid. Fatimah bintul Walid. Ya, itulah perkenalan mengenai Ikrimah. Siapa sangka seorang putra dari orang yang sangat jahat di kalangan orang-orang yang hidup di saat itu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Fir'auni asyad min Fir'aun Musa. Fir'aunku lebih berat dibanding Fir'aunnya Musa alaihi salam. Fir'aunnya Nabi Abu Jahal lebih berat dari Fir'aunnya Musa alaihi salam. Gak ada apa-apanya Fir'aun Musa. Fir'aun Musa waktu ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah sempat mengatakan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun kapok. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi karena sudah nyampe di kerongkongan, Terputus pintu taubat, tertutup pintu taubat bagi Firaun. Tapi Abu Jahal di saat dia sudah menghadapi sakaratul maut di perang Badar, Ikrimah ikut saat itu. Di pasukan ayahnya. Ikrimah dulu juga ikut sebagai pembenci Rasul, sebagai penghalang-halang dakwah Nabi, ikut bersama ayahnya. Di perang Badar sahabat KSNS ketika Sopo iku? Saha eta? Abu Jahal. Ketika Abu Jahal sudah sakaratil maut. Naik di atas dadanya. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud. radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sahabat Nabi kita Muhammad yang berbadan kecil. Abu Jahal itu bukan wafat di tangan orang yang berbadan besar. Berbadan kecil Abdullah ibn Mas'ud di atas dadanya Abu Jahal membawa pedang. Katanya Abu Jahal, kalau pengen penggal leher saya, jangan di sini, tapi turunin lagi. Tunjukkan pala besar saya di hadapan Nabi Muhammad. Oh, nggak ada kapoknya, udah udah mau digorok masih nantang Nabi. Makanya kata Nabi apa? Fir'auni asyad min Fir'aun Musa. Fir'aunku lebih berat dibanding Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan terjadinya peperangan Badar itu peperangan pertama dalam Islam karena hasutan Abu Jahal kepada tokoh-tokoh kafir Mekah. Masa ente takut sama Muhammad? Masa ente biarkan Muhammad dan sahabatnya hidup tenang-tenangan kayak begitu? Kita serang, kita punya keberanian begitu. Itu Abu Jahal yang punya semangat. Bahkan dalam cerita kisah perang Badar itu, Sebenarnya Umayyah bin Khalaf, Utbah ibn Rabi'ah, sebenarnya mereka ingin kembali nggak jadi perang. Karena kan harta yang dibawa sama Abu Sofyan, itu kan sudah selamat. Udah bisa melewati pasukan Rasulullah. Maksudnya pengen balik sudah kita ke Mekah. Oh, balik. Ada kata kita harus tempur sama Muhammad. Bu. Ini yang paling dahsyat memang yang kesetanan bangetnya Abu Jahal sahabat KSNS. Akhirnya perang itu Ikrimah ngikut. Setelah Badar usai, Ikrimah masih di pihak musuh. Ikrimah masih dalam kafir. Dalam keadaan benci Rasulullah. Dalam keadaan benci Islam. Ikrimah terpengaruh dengan gaya ayahnya. Saat itu dia cari ayahnya, tidak ketemu. Tidak ketemu di perang Badar. Terakhir dia menjumpai ada satu mayat jenazah orang kafir yang dia lihat tidak lagi ada kepalanya. Karena memang kepalanya sudah dipenggal. Dibawa Am Abdullah ibn Mas'ud ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah melihat itu ayahnya. Ayahnya sudah tidak berkepala lagi. Sehingga Ikrimah semakin dendam dengan Rasulullah dan Islam di perang Uhud Ikrimah hadir sebagai tokoh dari orang-orang kafir yang menyerang Madinah. Bagaimana kisah keislaman Ikrimah? Tetap di KSNS. Juga rohani Islami. Hidup ini hanya sementara. Wa marhaban, sahabat KSNS. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nasr. A'udhu billahi minash syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه إنه كان توابا صدق الله العظيم Jika telah datang pertolongan Allah dan pembukaan negeri Mekah Engkau akan menyaksikan ya Rasulullah dengan mata kepalamu sendiri. Orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bertasbihlah kepada Allah. Pujilah Allah Tuhanmu. Dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Wah. Masuk negeri Mekah ratusan ribu orang masuk ke negeri Mekah Fathu Mekah namanya. Pembukaan negeri Mekah. Dihancurkan semua berhala dan orang-orang kafir yang pernah memusuhi Nabi, yang pernah menyakiti Nabi, ketakutan. Dan tidak sedikit dari mereka yang kabur ke Jeddah. Jeddah itu pelabuhan. Mereka kabur, mereka berjalan sampai Jeddah, sampai mereka naik kapal. Mereka nyebrang laut. Mereka mau hijrah, nggak tahu kemana deh. Ketakutan ketemu sama Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu yang kabur, Ekrimah bin Abi Jahal. Putranya Abu Jahal, kafir saat itu. Dia kan habis-habisan musuhin Nabi. Mulai dari Nabi di Mekah, mulai Nabi udah hijrah, Terus dia jajah terus Islam sama Ikrimah. Makanya dia naik kapal. Pada saat dia mau naik kapal, ternyata apa? Ditemukan dia sama istrinya, Ummu Hakim. Istrinya lari ngejar Ikrimah, ya Ikrimah, aku telah berkata, aku telah memohon kepada Nabi Muhammad, manusia mulia yang baik hatinya, ya Ikrimah, Muhammad Rasulullah telah memaafkanmu jika engkau ingin kembali ke Mekah. Tapi Ikrimah saat itu kan ya mungkin campur gengsi, campur susah, campur aduh. Ini anaknya Abu Jahal nih. Bapaknya musuhin banget Nabi Muhammad. Dan dia udah bersaksi nggak mau ikut Nabi dah. Ikut bapaknya dong. Akhirnya dia naik kapal naik kapal waktu kapal sudah mulai berlayar datang ombak kapal hampir tenggelam badai yang besar menyerang kapal yang sedang ditumpangi oleh Ikrimah putranya Abu Jahal saat itu keluarlah naruli sucinya Kemudian Ikrimah putranya Abu Jahal berkata, Ya Allah, jika engkau selamatkan aku dari pelayaran ini, aku akan kembali ke Mekah dan aku akan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulmu Muhammad. Dan aku akan perjuangkan agamamu ya Allah. Walhamdulillah akhirnya selamat. Singkat kisah, balik ke Mekah. Sebelum Ikrimah datang, Rasul tahu Ikrimah mau datang. Rasul bilang sama sahabat-sahabatnya. Salu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Katanya Nabi, sebentar lagi putranya Abu Jahal akan datang ke sini. Dan dia akan menyatakan keislamannya. Rasul memerintahkan para sahabat untuk tidak ada satu orang pun di antara sahabat yang menjelekkan ayahnya. Karena apa kata Nabi? Menjelekkan seorang ayah yang tidak baik, yang sudah wafat, itu melukai hati anaknya. Kata Nabi, jangan itu dilakukan. Sahabat kayak saya, misalnya, ada kita punya teman, orang tuanya kafir, kita punya teman orang tuanya nggak benar atau kalau nggak kafir mungkin orang tuanya nggak benar kita kalau ketemu dia jangan ngejelekin orang tuanya kalau orang tuanya udah nggak ada karena kata Nabi itu sama saja menyakiti hati anaknya dan Ikrimah akan menjadi Muslim dan kita harus menyenangkan hatinya Artinya Muslim tidak akan ada yang mau memuji Abu Jahal, tapi tidak menjelekkan Abu Jahal depan Ikrimah, sahabat Kaisar. Akhirnya singkat kisah datang, kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, "Ya Rasulullah, wasiatkan aku. Apa yang aku harus lakukan ya Rasulullah? Aku ingin selamat ya Rasulullah." Ceritanya udah akhirat. Pengen selamat akhirat. Dijawab sama Nabi. Setelah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu lagi saranku padamu ya Ikrimah. Berjihadlah di jalan Allah. Langsung Ikrimah bilang. Saya siap ya Rasulullah. Saya akan berjihad di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah ibadahnya luar biasa sahabat KSNM. E. Bahkan apabila Ikrimah membaca ayat suci Al-Quran, beliau senantiasa menangis. Saking nikmatnya membaca Al-Quran, ahli ibadah, sholatnya rajin. Sahabat sudah berapa tahun di Islam? Dari kecil kita kenal Allah dan Rasul, kapan rajin sholat kita? Atau sekarang kita sudah rajin, kapan bisa menikmati sholat kita? Kapan bisa menikmati bacaan Quran kita? Ikrimah Ibn Abi Jahal membuktikan masuk Islamnya bukan karena takut dengan Rasulullah atau karena takut dengan para sahabat, tapi betul-betul atas kesadaran dirinya karena sudah melihat bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Oleh karenanya, kita akan dengarkan bagaimana akhayat seorang Ikrimah ibn Abi Jahal tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga Arab amin. Sahabat KSNS, kita akan lanjutkan insyaallah ikrimah putranya Abu Jahal radhiyallahu anhu. Namun setelah acara tanya jawab ini ya. Dari siapa nih? Onia Aziza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fikri, saya mau minta tolong tulisan nama bahasa Indonesia nama istri Firaun. Asyidah Asia. Karena rencananya mau kami berikan kepada calon anak pertama kami insya Allah. Saya takutnya salah kasih nama terbuat seperti nama anak Saida Sayyidina Umar yang diperbaiki nama nabinya oleh Nabi dari Asiyah jadi Jamilah ya. Laki-laki rencananya namanya Muhammad Umar Al-Faruq. Jadi kalau dapat anaknya laki, namanya Muhammad Umar Al-Faruq. Ini udah benar nih tulisannya. Sudah benar belum tulisannya itu saya? Ya kan Indonesia kan? Ya sudah lumayan lah. Jazakumullah saya. Waalaikumsalam. Kalau Asia tulisannya begini. Kalau kalau tulisan bahasa Arabnya ya, alif alif a kan sin ya sama tak marbutoh jadi Asia ya di Indonesia nya gimana tuh ya berarti a s i a h Asia pakai h ujungnya kemudian ini email yang masuk pada tanggal 10 Maret Apa ini? Hah? Nama saya Frian dan saya tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya memiliki pertanyaan request kepada KSNS untuk membahas, menyelidiki, melakukan terhadap apa nih? Riset terhadap sebuah makam yang baru-baru ini ditemukan di Kecamatan Belado. Waduh, mesti bawa tim <laughs> dong nih. mesti bawa tim nih. Wah. Waduh. Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Makam tersebut diklaim merupakan makam seorang ulama dengan nama Syekh Habib Muhi bin Hasanuddin bin Mustafa Al-Kutub. Beliau dikatakan meninggal pada 11 Muharram tahun 214 Hijriah dan diklaim sebagai makam ulama tertua di Indonesia foto papan tanda makam terlampir kiranya KSNS dapat melakukan penelitian karena apabila informasi tersebut benar maka dapat mengubah sejarah masuknya agama Islam ke negara Indonesia karena dikatakan oleh buku sejarah bahwa agama Islam masuk dibawa oleh pedagang dari Arab, Gujarat, Cina pada abad 11 dan makam muslim tertua yang ditemukan di Indonesia adalah makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah. Ini gimana cara nyelidikin? <laughs> Saya bukan faknya nih Pak nih. Ya insya Allah lah, bi husnuzon ya, husnuzon ya. Tapi yang jelas Islam itu masuknya nggak baru. Nggak mungkin menjadi agama mayoritas kalau masuknya baru. Ini udah lama dari zaman dulu dan dari awal-awal Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas sudah janji Allah setelah Fathu Mekah itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Yang tadi saya bacakan surat An-Nasr. Ya termasuk Indonesia, termasuk Cina, termasuk mana-mana. Ya kan? Yang datang ke Indonesia ya ada orang orang terutama ya dari dari Hadramaut dari Hadromut dari Yaman yang banyak masuk ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Makanya rata-rata kalau ada di Indonesia ini keturunan Arab itu bukan keturunan Arab dari mana-mana, kebanyakan dari keturunan Hadromut Yaman, Yaman Selatan. Nah, kalau sekarang sudah menjadi Republic of Yemen. Dulu Hadromut Yaman Selatan dulu. Nah. Nah, sahabat SNS kemudian ada dari Ida Albeti 10 Maret bertanya nih sama masuknya sama yang tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam KSNS semoga selalu dirahmati Allah Amin tim KSNS Rotso ke Pekanbaru, Riau dong. Bisa diajak diadakan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Dan datang ke majelis mas, masjid dekat rumah saya. Banyak yang senang sama Fikri. Terima kasih semoga dipenuhi permintaannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan ya. <laughs> Insya Allah bisa datang ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Pekanbaru. Cuman ini perlu pendukungnya ini. <laughs> Insya Allah, ditelepon aja. Teleponnya dikasih tahu. Telepon Anda, taruh ke email kita. Nanti akan dihubungi sama tim. Kesediaannya sampai di mana di sana. Oke. Tetap di KSNS. Perhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum pelestari. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat. Calon-calon bidadari. Bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Ikrimah. Putranya Abu Jahal. Memang ayahnya tidak baik. Memang ayahnya memilih jalur yang tidak baik. Tapi subhanallah. Allah kasih hidayah Ikrimah setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau seperti mengejar ketinggalannya. Beliau mendirikan sholat sampai sholat-sholat sunnah, tahajudnya, duhanya. Dan beliau itu kalau habis kalau membaca Al-Quranul Karim, beliau sering menangis sampai memeluki Al-Quran tersebut. Dan beliau katakan, ini firman Tuhanku, Ini firman Tuhanku. Dengan bangganya beliau katakan, ini firman Tuhanku. Allah. Kan nikmat tuh kalau baca Quran kayak begitu tuh. Kayak ikrimah. Bismillahirrahmanirrahim. كذا وما وجدنا لأكثرهم من أهد وإن وجدنا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Terus beliau peluk-pelukin, Ya Allah, ini firmanmu Ya Allah. Ini firmanmu Ya Allah. Itu kebiasaan Ikrimah ibn Abi Jahal. Akhirnya sahabat KSNS, dia terus berjuang di dalam peperangan demi peperangan membela kaum muslimin. Sampai terakhir di Perang Yarmuk. Perang Yarmuk di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid setelah kembalinya Rasulullah ke rahmat Allah. Itu di era Abu Bakar As-Siddiq sampai era Umar peperangan itu terjadi sahabat ke SNS. Di peperangan Yarmuk itulah Ikrimah ibn Abi Jahal mengatakan kepada Khalid kalau beliau akan masuk ke tempat musuh, ke dalam. Dia mau masuk lebih dalam lagi, dia mau ngabisin musuh dari dalam. Kata Khalid, jangan ya Ikrimah. Ini nanti kalau kamu masuk terlalu dalam, nyawa kamu melayang. Katanya Ikrimah, ya Khalid. Engkau pernah berjuang bersama Rasulullah. Aku dari dulu merangi Rasulullah, merangi Islam. Saat ini aku ingin mati untuk Allah dan Rasulnya ya Khalid. Aku akan masuk ke dalam dan aku akan hancurkan tentara Romawi dari dalam lawan Romawi kan akhirnya pada kejadian itu ya Khalid nggak bisa nahannya nggak bisa menahan Ikrimah akhirnya subhanallah di perang Yarmuk pada saat itu Ikrimah masuk ke dalam banyak korban dari Ikrimah Ikrimah banyak membunuh orang-orang yang saat itu berperang dengannya sampai setelah perang berkecabuk Akhirnya didapati jenazahnya Ikrimah putranya Abu Jahal. Saat itu sudah ada sampai puluhan bekas apa namanya? bacokan-bacokan yang dilakukan oleh orang-orang musuh-musuh Islam terhadap Ikrimah putranya Abu Jahal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salah satu ranting yang ada di dalam surga Allah Ikrimah putranya Abu Jahal. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada hidayah. Menunggu hidayah. Ayo, bismillah. Kita jemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 38 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبي هدى فمن تبي هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Itu surat Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan ayat 39. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila maka kami telah berfirman, turunlah kalian semua ke muka bumi. Waktu itu Allah berfirman kepada Nabi Adam, Hawa dan juga Iblis suruh turun semuanya ke bumi. Maka jika datang kepada kalian dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk, hidayah maksudnya, faman tabiya hudayah. Maka barang siapa mengikuti petunjuk Rabbku kata Allah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Baginya tidak ada lagi menghadapi rasa takut dan baginya tidak ada rasa sedih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 39-nya, namun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina dan orang-orang yang kafir yang menutup diri dari rahmat Allah dan mendustakan ayat-ayat kami artinya tidak mau mengikuti petunjukku kata Allah ulaika ashabun nar mereka itu akan menjadi penghuni-penghuni api neraka hum fiha khalidun mereka kekal di dalam api neraka tersebut Ikrimah seorang putra Abu Jahal telah menutup akhir hayatnya dalam keadaan syahid di medan perang yaitu di Yarmuk radhiyallahu taala anhu arda Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-mu'minin, al-mu'minat Ya Allah berikan hidayah pada kami Hidayah untuk orang-orang terdekat kami Dan hidayah untuk hamba-hambamu Yang masih sesat dari jalanmu Allahumma innaka afun ghafur Sesungguhnya engkau maha pemaaf Ya Allah Fa'fu anna ya karim Ampunilah kami Ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat bagi yang memiliki pesan ataupun pertanyaan bisa lewat Twitter kami di @syekh_fikri ataupun sahabat yang ingin mengundang KSNS Rotso banyak sekali permintaan. Silakan kalau di email sebutkan nama Anda, keseriusan Anda untuk mendatangkan KSNS dengan menyebutkan nomor telepon Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته